السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون segala puji الله Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ya Allah, semoga kau salam berkah dan nikmatmu senantiasa berkeluarkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri beliau, untuk beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Antum sebutin 7 lah, mau sebanyak banget. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Bilal. Umar bin Utsman bin Affan. Naam. Ali bin Abi Thalib. Udah cuma itu doang insyaallah. Kasih itu Quran tuh Bang biar baca Quran ya Bang. Barakallahu fikum. Jamaah kita sekarang berada di zaman krisis idola. Banyak orang-orang Ini karena sitarnya dibuka. Hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baiknya soft, soft lelaki itu yang paling depan. Seburuk-buruknya soft lelaki itu yang paling belakang. Jadi yang dekat sama ibu-ibu itu adalah soft yang paling jelek di masjid ini wa khairu sufufin nisa'i akhiruha dan sebaik-baiknya soft wanita itu adalah yang paling akhir wa syarruha awwaluha dan seburuk-buruknya soft wanita itu yang paling depan jadi ibu-ibu yang berada di depan jangan bangga karena berada di soft yang paling jelek dan bapak-bapak yang dekat sama soft perempuan hati-hati banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi itu kembali ke sahabat Nabi yang dijamin masuk surga kita krisis idola Sampai ada orang yang mengidolakan na'udzubillah artis-artis dalam doanya. Anak pernah hadir di pernikahan seorang ustadz ini berdoa untuk mempelai kedua mempelai. Antum pernah dengar doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, rukunkan keduanya, harmoniskan keduanya sebagai engkau sebagaimana engkau jadikan Adam dan Hawa hidup bahagia mereka berdua. Kemudian kama alafta tabayna Yusuf wa Zulaikha. Sebagaimana engkau jadikan Yusuf dan Zulaikha harmonis hidupnya. Kama alafta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah. Bagaimana engkau jadikan Nabi Muhammad dan Khadijah mereka hidup berdua berbahagia lalu dia mengatakan wa kama alafta baina Muhsin Watiti Sandora. Subhanallah. Ini sampai Ustadz doanya kayak gitu. Kita benar-benar krisis, ya. krisis idola. Yang perlu kita tanamkan dan perlu kita ingat, terus diingat kembali adalah mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Tema kita hari ini apa? bersama yang bersama yang dicintai bersama yang dicintai nah kita mau meletakkan cinta kita kepada siapa kepada artis-artis anak-anak kita cinta kepada pemain-pemain bola bahkan kaosnya dia beli permainannya dia tonton namanya dia jadikan nama anak ada di kampus kita di STDI Imam Syafi'i mahasiswa semester 2 anak ngajar dia namanya Muhammad siapa pokoknya terakhirnya Maldini Muhammad Maldini gimana bisa berkumpul satu muslim satu kafir satu Nabiul ar-rahman yang satu ini orang-orang kafir Kenapa dikasih nama itu anaknya? Karena bapaknya cinta. Dengan itu pemain bola. Maka hati-hati jamaah Paling enggak kita kenal dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Nah, antum Tadi udah sebutin empat tuh dia Umar, uh, eh, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Yang enam Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Utsman bin Affan. Udah, Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Bagi Abu Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Eh, lupa ingat sebenarnya hafal kan cuma karena ditanya di sini jadi nggak ingat nggak apa-apa kasih aja yang kecil aja bang jangan yang besar nah Masya Allah, Fadli Habib. Baik, kadangkala kita itu sudah hafal, sampai sini lupa. Alhamdulillah, tapi ada yang nggak pernah hafal memang. Pura-pura hafal itu ya, sebenarnya anak hafal Ustaz. Baik jemaah kita sore hari ini untuk menyingkat waktu, kita akan mulai kajian kita di masjid. Apa nama masjidnya? Ehsan Masjid Al Ehsan Masjid ini kalau di Jawa disebut masjid yang mewah. Kenapa? Karena mepet sawah. <laughs> Jadi mereka nyebut ada pesantren mewah, maksudnya mepet sawah dia itu. Ya kita diapit kanan kiri, masya Allah, dengan sawah. Tapi semoga walaupun di dekat sawah jamaahnya tetap makmur dan barokah insya Allah. Maashirul ikhwan. Banyak di antara kita yang sudah lama menjadi orang Islam. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam tapi tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Bahkan dia terbebani dengan aturan dan ajaran Islam. Sholat yang lima waktu, sebentar lagi puasa di bulan Ramadan zakat haji bapak-bapak diwajibkan untuk menundukkan pandangannya ibu-ibu diwajibkan untuk mengenakan pakaian menutup auratnya sebagian orang beban sehingga kita lihat tidak sedikit umat Islam yang ketika diajak sholat ke masjid dia marah atau diingatkan untuk sholat tepat waktu marah. Padahal dia muslim. Ada apa sebenarnya dengan kita? Di sini yang kita akan kita pelajari bagaimana kita menjadi orang Islam yang senang jadi orang Islam ketika melaksanakan sholat bahkan kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arih Nabi sholat." Wahai Bilal, bangun Bilal, bangkitlah engkau. Buat kita istirahat dengan sholat. Buat kita istirahat dengan sholat. Artinya, dengan mendirikan sholat, Nabi Alaihissalam dan para sahabat sahabatnya merasa nyaman dan tentu. Beda sama kita. Kalau udah masuk waktu sholat, Allah sholat lagi Hanya melakukan subuh ketika dibangunkan adzan dikumandangkan untuk subuh berat tubuh ini untuk melaksanakan sholat ada ternyata hal-hal yang belum kita miliki selama kita beriman selama kita jadi orang Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik. Karena kita bicara tentang cinta. Apa keutamaan Anas bin Malik? Siapa yang mau sebutin? Nah, fadhal. Banyak anak, banyak umur. Banyak anak. Panjang umur. Apa lagi? Banyak orang anak di sini anaknya banyak, umurnya panjang, ya banyak. Apa keutamaan khusus anak semua Imam Darul Hijrah. Imam Itu Imam Malik bin Anas. Tapi apa kita kasih hadiah? Masya Allah, warahmatullahi Iya, betul tadi yang disebutkan. Atau mau sebutin. Berusaha mencintai kekasihnya. Berusaha mencintai kekasihnya dan para sahabat walaupun amalnya tidak mencintai Rasul SAW dan para sahabatnya walaupun amalannya tidak Abu Bakar, Umar, nah. terus apa lagi? Masya Allah, faktor faktor langsung. Kita jawabannya sini sepersepuluh, sini sepersepuluh. Habis hadiahnya nanti jamaah. Baik, ada yang jawab dari situ. Faktor ini yang anda mau nih nih Subhanallah barakallah fikum kasih yang besar ke belakang situ kirim ke belakang masya Allah dia membantu Rasul SAW ini sebuah keutamaan yang sulit didapat orang lain 10 tahun dia membantu Rasulullah SAW di rumah padahal umurnya baru 10 tahun itu yang bawa Anas tuh bapak tirinya yaitu Abu Talha. Abu Talha ini bapak tirinya Anas bin Malik, istrinya Ummu suaminya Ummu Sulaim adalah orang yang masuk yang orang yang menikah dengan istrinya dengan mahar Islam. Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Talha, maharnya itu bukan apa-apa, Islamnya Abu Talha. Radhiyallahu taala anhu dan dia sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dia tahu luar dalamnya Nabi Muhammad SAW. Anda sering mengingatkan bahwa kita ini kebanyakan itu pelaku pelaku action. Kita itu di luar baik, kelihatan baik, kelihatan masya Allah semua orang, santun, sopan, ya tapi sebenarnya orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik sama istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi kalau mau tahu orang baik, lihat bagaimana antum sama istri antum. Jangan sama anak buah, kalau di masjid semuanya baik. Antum ngelihat ustadz di masjid, masya Allah ustadznya. Tanya sama istrinya gimana, gimana tuh ustaz? Aduh, ngomongnya doang ustaz. Ih, kenapa lagi gitu? Karena yang tahu dengan hakikat ustaz tuh istri dan pembantu yang ada di rumah. Dua orang nih yang hampir 24 jam bersama kita. Kita kalau duduk sama sohib mungkin 2-3 jam sabar kita menghadapi dia. Berusaha kita tabah dengan omongannya. Tapi kalau sudah masuk rumah, topeng itu ditaruh. Pakaian action itu dibuka. Pakai sarung sama kaos dalam dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata istrinya, cari siapa pak? Jadi, cari siapa? Ini kan rumah anak. Iya, tapi bapak tadi di luar ganteng banget. Sampai sini jadi jelek kayak ada orang-orang yang ganteng di luar masuk rumahnya jadi nggak karuan wajahnya. Maka ingat para jemaah. Anas bin Malik ketika mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dia khadamtu Rasulullah Sallallahu SAW ashra sini aku 10 tahun menjadi pembantu di rumah Rasul SAW nggak pernah aku melihat orang lebih baik dari Rasul SAW dia tidak pernah mencelaku tidak pernah menghardiku tidak pernah dia mengatakan kepadaku untuk perbuatan yang seharusnya aku lakukan dan aku belum melakukan, Dia tidak pernah mengatakan kenapa kau tidak lakukan itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa kata Anas bin Malik? Anas meriwayatkan hadis. Qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ada tiga hal. Apabila tiga hal ini ada di diri seorang hamba, maka dengan tiga hal ini dia akan merasakan halawatul iman. Manisnya beriman. Masya Allah. Anda lihat orang-orang di jalan kehujanan menuju masjid sini. Tapi kenapa sebagian di antara mereka tidak merasa terbebani dengan air hujan, tidak menjadi penghalang dia untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk berdem ya berdempet-dempetan berdesakan seperti ini. Kenapa dia merasa nyaman? Sebagian orang berpikir ya Allah ngapain nanti duduk di tempat kayak gini di rumah enak apalagi hujan-hujan sambil pisang goreng anget sama teh Masya Allah, anak izin minum dulu jam. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang-orang itu sudah merasakan manisnya beriman. Tiga hal ini yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma yang pertama, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dia lebih mencintai Allah daripada uang yang dia miliki. Dia lebih mencintai Allah dari kendaraan yang dia punya. Dia lebih mencintai Allah dari kedudukan yang dia miliki. Dimanapun dia berada, dia merasa aku adalah hamba Allah. Dia menjadikan Allah lebih dia cintai dari pekerjaan dia. Sehingga kadang-kala ketika adzan dikumandangkan dan dia lagi buka toko, dia tutup toko. Orang-orang pada ngomongin, engkau nggak takut pelangganmu pindah ke sebelah. Dia akan mengatakan, Yang ngasih rizki aku bukan pelanggan. Allah Jalla Jalla. Aku lebih cinta kepada Allah daripada pelanggan. Wa Rasuluh dan dia lebih cinta kepada Rasulullah SAW dari segala-galanya. Dia dicela sama orang karena mengamalkan sunnah Rasul SAW. Dia nggak peduli. Gimana aku mau peduli sama omongan orang? Rasulullah SAW, nabiku, dikatakan majnun dikatakan sahir dikatakan kahin dukun penyihir penyair orang gila tapi tetap itu tidak membuat Rasulullah SAW berhenti berdakwah ini syarat pertama mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya antum tahu dengan Masyitah binti Fir'aun Bagaimana dia bisa merasakan manisnya beriman? Padahal satu persatu anaknya dimasak di depan matanya. Ketika siapa yang tahu namanya Masyidah binti Fir'aun? Anak si hadiah. Namanya Masyidah binti Fir'aun. Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun. Nah. Tukang gunting rambut. Tukang gunting rambut namanya. Siapa namanya. Pertanyaannya siapa namanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun? Mana jemaah? Nggak ada yang jawab, anda balikin. Iya. Masyitoh itu bukan nama, itu pekerjaan. Masyitoh itu tukang sisir. Binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Dia tukang sisir putrinya Fir'aun. Suatu hari jatuh dari tangannya sisir. Dan dia mengatakan Bismillah. Kata putri Fir'aun, Adi. yang kau maksud dengan Allah itu Bapak. Lah, bukan. Rabbi wa Rabbu abikillah Tuhanku dan Tuhan bapakmu Allah kata dia Kata si putri aku laporkan ke bapakku Biasa Anaknya seorang raja Kalau ada apa-apa aku laporkan ke bapakku kalau ada masalah aku laporkan ke pamanku tuh siapa? Dia laporkan. Kata nih perempuan Masyita. Nggak ada yang tahu namanya Masyita. Tidak disebutkan dalam sejarah namanya dia. Nabi SAW mengenalnya Masyita binti Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun. Kata kata perempuan ini nggak apa-apa kau mau laporkan sama bapak. Dipanggil sama bapak. Sama Fir'aun. Aku dengar kau punya Tuhan selain Allah selain aku afwan zakhlahan aku dengar kau punya Tuhan selain aku jadi iya Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu juga kalau kau tidak keluar dari agamamu kalau kau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu maka aku akan bunuh semua anak-anakmu kata dia terserah engkau maka dimasak di kuali minyak anaknya empat atau lima anak lupa satu persatu dari yang paling besar ditarik dilihat orang banyak si ibu melihat anaknya diseret di depan matanya dan dilemparkan ke dalam kuali sampai itu anak menjadi tulang belulang dan itu tidak membuat sang ibu meninggalkan la ilaha Anak yang kedua, antum bisa bayangkan bagaimana pemandangan anak yang diseret dari ibunya dan si ibu di depannya melihat anaknya diseret. Pemandangan yang begitu memilukan hati, tapi sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah lebih dia cintai daripada segala dalam, bahkan daripada nyawa dia sendiri. Diseret yang kedua kalinya, dilemparkan sampai jadi tulang belulang. Yang ketiga seperti itu, yang keempat. Akhirnya yang dalam gendongan, yang masih disusui di situ ujian yang berat tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dia cinta dengan anaknya yang masih disusui dan dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah membantu Masyifah, tukang sisir firman. Ketika dia takut kata si anaknya disebutkan dalam beberapa riwayat anaknya itu yang bisa berbicara salah satunya mengatakan ya Umma kau jangan takut anti ala Hak ya Umma kau berada di atas kebenaran hanya sang ibu bersama anaknya masuk ke dalam kuali itu. Karena apa? La ilaha illallah. Para jemaah, kita tidak seperti itu sekarang. Antum lihat kisah Ummu Syarif, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dia berdakwah di kaumnya sampai akhirnya ketahuan sama kaumnya ditawan sama kaumnya diikat Dikasih minum madu, dikasih makan roti. Antum bayangkan, makannya roti, minumnya madu. Dan tidak dikasih air sama tiga hari. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tatkala cinta itu benar, Allah turunkan karomahmu Ummu Syari'i dapat minuman air dan disiram seluruh tubuhnya basah kuyup dia. Orang-orang yang mengikat dia dari kaumnya bingung kata dia. Kau buka galon-galon tempat air kami kata dia. Enggak kata dia. Dilihat betul galon-galon air itu masih tertutup. Akhirnya kaumnya semuanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah cinta kepada Allah dan Rasulnya membuat segala sesuatu jadi mudah antum tidak akan berat bersedekah berapapun antum akan keluarkan. Antum tahu dengan yang namanya khansa. Khansa ini salah seorang wanita jahiliyah yang terkenal. Dia itu punya saudara, kakaknya atau adiknya meninggal dunia ketika perang. Masa jahiliyah. Ketika perang meninggal dunia, akhirnya Khonsa ini niat bunuh diri. Andai kata nggak banyak orang-orang yang nangis, aku mungkin sudah bunuh diri. Karena dia kehilangan saudara kandung. Akhirnya Khonsa masuk Islam. Ketika perang di Jahiliyah satu yang mati. Ketika perang Qadisiyah atau perang Nahawan antara dua perang di Danau lupa. Khonsa mengumpulkan empat anak empat anaknya dikumpulin ya Bang Dikasih nasihat sama ibundanya Khonsa, kalian berperanglah untuk Allah Subhanahu wa taala, majulah ke sana, jangan mundur kalian tadi ya. Dikasih nasihat, anaknya berangkat. Berangkat perang empat-empatnya mati. Apa kata Khonsa? Alhamdulillah alladhi syarrafani bi syahadatihim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kehormatan dengan mati syahidnya mereka. Semoga Allah mengumpulkan aku bersama mereka. Antum lihat perubahan tatkala dia masih kafir, bagaimana dia berat kehilangan satu saudaranya. Tapi ketika dia muslim, dia merasakan halawatan iman. Manisnya mukmin, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rela mengorbankan anak-anaknya semua kita sudah sampai ke tingkatan itu jamaah. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang kedua ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain. Asas cintanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dia ini cinta sama saudaranya bukan karena saudaranya suka bantu dia. Bukan karena saudaranya suka memberi uang dia. Nah. Dia cinta sama saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah yang menjadi asas cinta kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang muslim, hidup jadi indah. Antum bayangkan ketika antum bantu saudara antum karena Allah. Antum tidak akan mengharap balasan dari dia. Soalnya kalau kita berbuat baik sama orang itu karena ingin pujian, ingin balasan, yang ada sakit hati. Berapa sering orang yang kita bantu itu tidak berterima kasih kepada kita. Lalu kita mengatakan fulan ini nggak tahu balas budi. Subhanallah. Di sini dia tidak akan merasakan manisnya beriman. Tatkala dia mencintai orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta fulan, aku kasih fulan karena fulan membutuhkan. Dan aku lillahi ta'ala melakukan itu Perkara fulan mau berterima kasih sama aku Nggak berterima kasih nggak ada masalah banyak di antara kita yang mencintai saudaranya karena manfaat. Kenapa ente dekat sama fulan? Kata dia, ada gula, ada semut. Aku kumpul sama fulan karena ada fulusnya fulan. Gak ada fulusnya ma'assalam. Para jemaah, kita tidak akan bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus hidup berkumpul dan bersama. Tapi kalau kebersamaan itu bukan karena Allah, maka susah hidup kita. Antum bayangkan, kita bisa kumpul di tempat ini. Antum bisa duduk sama saudara antum. Antum nggak kenal. Antum lihat. Sebagian itu duduk, lututnya nempel atau berada di atas paha saudaranya. Ada yang merasakan paha saudaranya naik ke lututnya di masjid. Kadangkala dia berpikir ya Allah nih orang udah diluasin tempatnya nggak tahu terima kasih dia kata dia. Lututnya naik. ya Ketika cinta karena Allah swt wa fadl ke sini Nggak apa-apa, lututku jadi tahanan buat engkau nggak mau. Kenapa? Kita kumpul di rumah ini karena Allah Jalla Jalla. Anak nggak ada hubungan saudara sama ente. Enti nggak pernah ngasih sesuatu sama anak. Anak juga belum pernah berbuat baik sama ente. Tapi kenapa kita bersama? Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di tempat ini. Maka syarat yang kedua ini yang akan kita kaji. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an Allah minhu kama nar. Orang ini harus benci kepada kemurtadan. Harus benci untuk menjadi orang kafir. Setelah Allah menyelamatkan dia, Allah selamatkan dia dari kekufuran sehingga jadi muslim, dia benci untuk kembali jadi orang kafir sebagaimana kebencian dia untuk masuk neraka, untuk dilemparkan ke neraka. Kita lihat sebagian umat Islam itu kalau melihat orang kafir malah senang kayaknya enak banget ya jadi orang kafir ya nggak sholat nggak ada halal haram mereka orang seperti ini tidak akan merasakan indahnya jadi orang Islam ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang akan kita bahas yang kedua tadi karena memang orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai keimanan seorang hamba tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Dia sama saudaranya, kita kumpul senang sama saudara kita, seakan-akan dua roh dalam satu jasad. Dan Rasul SAW mengatakan hal itu. Beliau mengatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, dalam kecintaan mereka itu seperti satu jasa. Apabila satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas, demam, dan gak bisa tidur. Antum bayangkan, kalau kaki antum kena, antum tahu paku, kena paku yang sudah berkarat, kemudian infeksi, yang kena mananya? Kakinya. Yang sakit? Seluruh tubuhnya sakit. Orang kadang-kala berpikir, ente yang sakit kakinya kenapa harus demam? Itulah kita. Kita kalau ada saudara kita yang kena musibah, kita juga ikut sakit, jemaah. Maka sungguh aneh kalau ada orang Islam ngelihat saudaranya beli mobil baru, dia sakit temennya datang pakai mobil baru mungkin nyewa itu ya enggak beli ya beli betul besok langsung sakit Nah, saudaranya beli mobil dia sakit subhanallah ketika saudaranya kena musibah dia sehat alhamdulillah memang pantas dia kena musibah kita kadangkala -kadang ada perasaan seperti itu di hati kita maka kita perlu merujuk keimanan kita La yu'minu ahadukum. Nggak beriman, nggak sempurna iman seseorang. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, jemaah. Dan ini membutuhkan perjuangan dari diri kita. Bagaimana supaya kita cinta sama saudara-saudara kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman Rahu Abu Dawud barang siapa yang mencintai karena Allah dan dia membenci juga karena Allah dia memberi karena Allah dia menghalangi karena Allah yang seperti ini maka dia telah sempurna iman gerak gerik kita semuanya lillah kita kalau sholat di antara bacaan istiftah sholat apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, hidupku semuanya sejak aku lahir sampai aku mati. Dan kematianku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Tapi kita kadang kala susah sampai kepada cinta karena Allah benci karena Allah yang ada banyak manusia berkumpul di bawah satu atap. Karena apa? Karena partai. Kumpul di bawah satu atap karena apa? Karena organisasinya sama. Kumpul di satu atap kenapa? Karena sama-sama orang Bukit Tinggi. Kumpul karena sama-sama orang Sumatera Barat Perkumpulannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata kalau kita lihat persaudaraan itu macam-macam. Ada persaudaraan karena nasab. Nah, ada saudara sesusu. Ada saudara satu kabilah. Wa ila adin akhahum huda. Allah Allah utus Nabi Hud kepada Allah utus kepada kaum Ad, saudara mereka Nabi Hud secara kabilah saudara semua dan ada yang namanya ukhuwatul iman persaudaraan karena iman ma'asyar ikhwah rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan atadruna ayya'ural imani awthaq tahu nggak kalian apakah tali keimanan yang paling kuat yang menyatukan orang itu tali yang paling kuat itu apa sih? Kulna salah. Kita katakan salat wahai Rasul SAW. Kita tahu ketika kita salat apalagi salat berjamaah kita berkumpul dan sholat orang sendiri dia bersama Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Kata Rasulullah SAW, "As-salatu hasanatun wa laysat Sholat Salat itu baik, tapi bukan itu tali keimanan yang paling kuat. Kulna siam. Kita katakan kalau gitu puasa wahai Rasulullah SAW. Faqala mithlu dhalik. Jawaban Nabi sama. Asyamu hasana wa laysa bidhalik. Puasa itu baik, tapi bukan itu tali keimanan yang paling kuat. Hatta zakarna jihad. Kata Al-Bara bin Azib yang meriwayatkan hadis ini sampai kita sebutkan jihad fi tetap jawaban Nabi sama. Faqala mithl dhalik. Jawaban Nabi sama seperti itu. Lalu ketika para sahabatnya sudah nggak bisa jawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan authaqu authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini akidah dikenal dengan akidatul wala wal bara. Kita berlepas diri. Al-wala itu artinya cinta, loyalitas kepada siapa cinta dan loyalitasmu kau berikan dan dengan siapa kau berlepas diri. Itu tali keimanan yang paling kuat, bukan sholat. Bukan puasa. Tapi letaknya dalam diri kita dan nampak dalam kehidupan kita. Lihat tuh orang itu kumpulnya sama siapa dia. Kalau kumpulnya sama orang-orang yang beriman dan dia mencintai orang-orang yang beriman, insya Allah ini orang beriman. Tapi kalau dia benci sama orang-orang yang beriman, cinta kepada orang-orang yang jauh dari keimanan, maka dipertanyakan keimanannya. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Cinta karena Allah akan menyebabkan pelakunya mendapatkan naungan kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Sebutkan tujuh. Anda kasih hadiah. Masya Allah. Ya, Masya Jangan kurang ya. Insya Allah. Fadal. Eh, orang selalu menjaga surat kita waktu kedua hari masjid. Orang selalu orang pemuda kok ganti-ganti bang. Pema, pemuda yang selalu menjaga sholat di masjid. Bukan. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya di sini. Iya, yang pertama pemimpin yang adil. Nah, imam adil. Yang kedua pemuda yang tumbuh berkembang di <laughs> masjid. Pemuda yang tumbuh berkembang cinta masjid. Benar? Bukan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Dalam keadaan sepi menangis karena Allah. Orang yang dalam keadaan sepi menangis karena Allah SWT. Oke yang ketiga. Ini dua separuh. Baik, yang keempat. Nah, nggak lengkap. Hadiahnya kasih Quran aja, favor. Situ. Tadi ini yang jawab satu kita kasih Quran juga, masya Allah. Barakallahu fikum. Anak kasih yang paling jauh tadi itu, yang berdiri di sana. Nah, yang pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang ketiga, pemuda yang rajin beribadah ke masjid lagi. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Nah, anak bantu tuh, paruan sama anak hadiah. Yang keempat, yang lelaki yang digoda oleh wanita cantik dan berkedudukan kemudian dia mengatakan ini ya, Allah. Nah, yang kelima. Oke, seorang yang mengingat Allah sendirian sampai menetes air matanya. Yang terakhir. Bukan terakhir, yang keenam. Belum. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Iya, yang ketujuh. Tenang jemaah, jangan jangan dikasih tahu dia. yang kita maksud ini nih, tinggal satu ini yang jadi kajian kita hari ini. Masa oh, antum nggak ingat? Ah, dapat bocoran dia. Nggak apa-apa kita kasih udah jemaah. Kasih. Nah, yang kita maksudkan itu warajulani tahabba fillah dua orang yang dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ijtama'a alaih dia berkumpul di atas Allah Subhanahu wa taala wa tafarraqa alaih dan dia pun berpisah ketika kematian memisahkan itu karena Allah Subhanahu wa taala jadi dia kumpul itu karena Allah Subhanahu wa taala Para jemaah ingat, semua cinta, semua kasih sayang yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan nanti. Suami dan istri. Suami yang cinta sama istrinya bukan karena Allah. Karena cantiknya doang. Dan istri seperti itu kepada suaminya. Nanti hal itu akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Kata Allah, semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang kecintaannya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan. Itu di antara keutamaan cinta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah" Sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat mengatakan ainal mutahabbuna bi jalali Allah bertanya mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku al-yawm udhilluhum fi Zilli yawma la dhilla illa dhilli hari ini aku akan berikan naungan kepada dia pada hari tiada naungan kecuali naungan yang aku miliki kata Allah Swt. Naungan Allah Subhanahu Maka itulah orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu Muad bin Muad Jabal Abu Idris Al-Khawlani seorang tabi'in. Siapa yang tahu dengan keutamaan Mu'ad bin Jabal? Sahabat Nabi. Nah, Fadl. dia meninggal ars, Allah bergetar. Waktu dia meninggal ars Allah bergetar. Iya, hampir betul. Soalnya namanya itu yang arusnya bergetar itu Sa'ad bin Mu'ad. Mu'ad bin Jabal, faktor apa keutamaan? Mu'ad bin Jabal ya? orang yang menyebarkan Islam ke Jakarta Spanyol yang yang menaklukkan Selat Gibraltar yang merupakan yang menjadi yang sampai ke Spanyol itu Tariq bin Ziyad bukan Muaz bin Jabal tapi usaha yang bagus yang berusaha kasih nggak apa-apa bang kita kasih Quran nah fabel insyaallah kasih satu-satu ma di sini nah fabel anak minum dulu coba. Kalau ini nggak ada hadiahnya. Karena tadi udah dikaji itu yang dimandikan malaikat itu lah. Nah, fadl situ. Nah, sahabat Nabi yang paling ngerti dengan halal dan haram Mu'ad bin Ada lagi yang tunggu sebutkan? Yang, itu Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah. Anak kasih buku tadi yang bilang muat itu paling ngerti dengan halal dan haram. Nah, duta Rasulullah utus ke Yaman. Antum udah dapat hadiah belum? Udah. udah. Ah, dapat sudah. Yang udah dapat. Iya, ini salah satunya yang diutus ke Yaman sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Lalu ketika diutus ke Yaman, Kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, mungkin kau akan balik ke Madinah. Engkau akan melihat masjidku dan kuburanku. Nangis Mu'ad menjawab. Karena tatkala dia diutus ke Yaman, dia balik Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Mu'ad bin Jabal Abu Idris Al-Khawlani dia mengatakan dakhaltu masjid Dimashq Asyam. Aku masuk ke masjid Damaskus di sana. Di Syam ya Allah, kita berdoa kepada Allah dengan asma Allah al-husna semoga Allah memberikan keimanan kepada penduduk Syam dan kepada keamanan buat mereka. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Syam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka diperangi oleh segala musuh-musuh Islam. Bashar Asad, Bashar Asad, Rusia, kemudian ISIS, yang juga ikut di sana kemudian orang-orang Syiah baik yang dari Lebanon Hizbullah baik dari Iran saudara kita benar-benar dalam kondisi yang ya semoga Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang Islam yang memang memang berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Idris al khulani masuk ke Masjid Damaskus. Fa idza ana bi fatan Aku di situ melihat anak muda yang giginya masya Allah Barok itu berkilau. Anak muda giginya berkilau. Wa nas Orang-orang pada ngaji sama dia di sekitar dia. Idah ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka ada perselisihan, mereka tanya kepada Mu'ad, kepada pemuda ini. Lalu pemuda itu memberikan jawaban. Fasa'al tu'adu. Aku tanya, siapa tuh anak muda itu? Faqilah Mu'ad bin Jabal. Itu tuh Mu'ad bin Jabal. Falam makan al Besok harinya kata dia hajar tuh aku berangkat ke masjid awal waktu berangkat ke masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani bil hajir. Ternyata dia lebih dulu sampai ke masjid. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa wajadtuhu yusalli. Dia sedang sholat fantawartuhu hatta idza qadha salatah aku tunggu sampai dia selesai sholat ketika selesai sholat falamma qadha salatahu jitu min qibali wajhi fasallamtu alaih aku menjumpai dia dari depan wajahnya lalu aku mengucapkan assalamualaikum qultu lalu aku kata kepada Mu'ad kepada Mu'ad bin Jabal. Dia mengatakan, "Wallahi Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, "Wallahi inilah la uhibbuka lillah." Demi Allah aku mencintai engkau karena Allah. Kata Mu'ad, "Alillah?" Fakultu, "Iya." Atau dia mengatakan, "Allah." Engkau cinta karena Allah. Aku mengatakan iya karena Allah. Allah muakkadnya lagi benar kau cinta karena Allah. Dia mengatakan iya. Fa'akhadha bi ridai fajadabani. Lalu dia mengambil selendangku yang aku buat ngikat kakiku, aku ditarik sama Mu'ad bin Jabal. Wa qala abshir. Dia mengatakan berbahagialah engkau. فإني sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Allah azza wa jal Allah azza wa jalla berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman Telah wajib cintaku Untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku untuk orang-orang yang saling duduk karena aku Untuk orang-orang yang saling berziarah karena aku Untuk orang-orang yang saling memberi karena aku Allah telah mencintai orang-orang itu Para jemaah Bayangkan Tatkala kita cinta kepada saudara kita karena Allah, Allah cinta sama kita. Dan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Di dunia, di dunia nih, kita kalau cinta sama seseorang, ada harapan di diri kita, kapan aku bisa berkumpul sama fulan? Kapan aku bisa ketemu fulan? Kapan aku bisa duduk sama fulan? Itu orang kalau cinta sama seseorang. Antum lihat ketika ada pemain bola yang datang. Fansnya itu. Orang yang cinta sama pemain bola itu akan nungguin di pinggir jalan. Bahkan ada yang bermalam di situ. Antum lihat ketika konser-konser musik umpamanya. Ketika mau datang penyanyinya itu orang-orang itu pada datang. Bahkan ada yang bermalam di tempat itu. Karena cinta. Sebagaimana engkau di dunia ingin dikumpulkan bersama mereka, kelak di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Maka jangan sembarangan meletakkan cintaku. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang seorang lelaki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu dia berkata, Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Antum melihat pertanyaan yang mungkin kalau kita katakan ngawur. Masa tanya tanyanya kapan kiamat? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi itu orang. Namun Nabi mengarahkan kepada pertanyaan yang lebih baik. Nabi bertanya kepada orang itu, Wama a'dat talisa'ah apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Qala hubbullah wa rasul. Aku nggak banyak amal di luar yang katakan ya nggak banyak sih sholatku, nggak banyak sih ibadahku, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Fa ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cinta. Para jemaah. Kata Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini. Sahabat semua tahu di antara mereka itu ada tingkatan-tingkatan. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ada sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ada sahabat-sahabat yang berhijrah. Ada muhajirin, ada ansor. Ada yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah. Tingkatan mereka beda-beda. Dan semuanya inna akramakum indallah atqakum yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kata Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta." Kata Anas, kita nih nggak pernah bahagia, nggak pernah gembira setelah kegembiraan kita kita dapat Islam kita masuk Islam seperti kegembiraan kita mendengar hadis ini Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau bersama orang yang engkau cinta. Kata Anas bin Malik, fa ana Anas mengatakan fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim. Aku cinta kepada Allah kata Anas. Aku cinta kepada Rasulullah SAW. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun amalanku tidak seperti mereka. Maka yang penting cinta kita jemaah. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad beliau membuat sebuah bab tentang orang yang mencintai suatu kaum walamma yalhaq bihim tapi dia nggak bisa sama dengan mereka lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis ini orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang cinta, sesuai dengan tingkatan kecintaan kita dengan orang yang kita cintai sesuai dengan itu pula kedekatan kita orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya insya Allah masuk surga karena Rasulullah SAW ada di surga Tapi tidak lazim atau tidak harus dia itu bersama di derajat Nabi Muhammad SAW Nanti Cinta itu kan banyak orang ngomong cinta Tapi apa bukti cinta? Ma'asyarul ikhwah rahimahumullah Tatkala kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Kita harus cinta dengan semua yang dicintai Allah dan Rasulnya? Kita cinta dengan Abu Bakar Siddiq ya. Paling tidak engkau mencontoh mereka. Beramal dengan amalan mereka. Kalau tidak, bohong. Anak pernah ingat dengan kisah seorang pemuda dulu tahun 1419 kira-kira. tuh anak muda lagi ada pelatihan Ya sebagian di antara kita pakai jenggot. Ada nggak pakai jenggot? Pelatihan anak Setelah selesai pelatihan ada sesi kesan dan pesan. Ada satu. Orang tanya kepada teman kita yang jenggotan. Kata dia, anak mau tanya, kenapa inti jenggotan? Kata dia, pertanyaannya Ya biasa anak-anak muda kan bingung. Dulu sekarang udah banyak orang jenggotan jemaah. Dulu jarang orang jenggotan, sekarang mah artis-artis pada jenggotan sekarang. Dia tanya. Kata tuh anak muda mengatakan, kata dia, "Ana dulu sebelum dapat hidayah," kata "Ana tuh cinta dengan pemain film." Dia sebutkan pemain film. Ana beli baju yang dipakai oleh pemain film itu. Potongan rambut anak-anak cukur sama dengan pemain film itu. Karena anak cinta sama dia. Setelah anak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka ada ingin sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjenggot, aku pun ingin berjenggot. Belum memerintahkan berjenggot. Ini masalah ringan. Aku biarkan. Karena apa? Karena cinta aja. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Orang yang cinta karena Allah akan saling berkunjung. Dia akan datang ke rumah saudaranya. Antum tahu yang namanya silaturahim itu bukan ziarah. Ini masih perlu diluruskan. Banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kita yang memahami silaturahim itu artinya bertamu. Ente mau kemana? Ana mau silaturahim. Kemana? Ke rumah sohib. Bukan silaturahim itu disebut ziarah. Silaturahim atau silaturahmi yang dikenal di Indonesia itu artinya menyambung rahim. Jadi kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada hubungan rahim sama kita. Berbuat baik itu bukan hanya silaturahim itu bukan hanya berkunjung, bisa kita dengan telepon, bisa kita dengan berbagi hadiah, dengan hal-hal apa saja kita bantu dia itu silaturahim, menyambung rahim artinya silah itu menyambung, rahim itu rahim. Orang masih banyak salah paham. Sehingga dia mengatakan, ente kenapa ke rumah sohib ente? Katanya kalau satu rahim rizkinya tambah banyak. Dia berharap, bukan itu. Silaturahim itu sama saudara, sama sepupu, sama paman, pokoknya yang ada hubungan kerabat. Itu yang disebut silaturahim. Kalau ke rumah sohib namanya ziarah. Tapi banyak orang kalau diomongin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ana mau ziarah ke rumah ente ziarah ke rumah anak emangnya rumah anak kuburan ente karena bahasa ziarah itu untuk kuburan biasanya ah, enggak ziarah ke kuburan juga ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala kuntu nahaitukum an ziaratil kubur dulu aku melarang kalian ziarah kubur fazuruha sekarang ziarah kubur iya berkunjung artinya berkunjung Orang yang berkunjung ke rumah saudaranya, ke rumah sohibnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lainnya. Dengarkan hadis ini, dia akan mendapatkan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, An rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki yang zara, artinya berziarah ke rumahnya saudara dia saudara akhon lahu ini akhon fillah saudaranya karena keimanan dan ketakwaan saudaranya di kampung lain dia berangkat fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan Allah kirim malaikat yang nunggu di jalan nungguin dia dalam wujud manusia lalu orang ini tanya aina turid ente mau kemana Qala uridu akhalli fi hadhil qaryah. Aku mau ziarah ke saudaraku di kampung sini. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apa engkau ada maslahat yang ingin kau dapatkan dari dia atau maslahat kau ingin balas budi sama dia atau apalah ada urusan dunia yang ingin kau dapatkan dari dia. Qala la ada. Aku cuma mau berziarah ke rumah dia. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku tuh ke tempat dia karena aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang yang bertakwa, orang yang baik. Aku datang karena itu aja nggak ada. Kita biasanya ke rumah sahib kita kalau ada perlunya kan. Ketika lagi susah dia mau kemana? Ke rumah sahib. Ngapain? Lillah tapi di sana alafu akhi, afwan akhi. Ana lagi kena musibah ini. Afwan berarti ente datang aisalillah. Ada sesuatu yang ente ingin harapkan. Kecuali ente memang sudah dulu dah cinta sama dia. Sampai ada seorang ini cinta karena Allah subhanallah jamaah. Ana lupa namanya. Ada seorang dari ulama salaf. Dia punya teman temennya ini butuh uang datang ke rumah sohibnya yang bukain budak perempuannya ditanya mana majikanmu lagi keluar kata dia lagi keluar kata dia iya aku lagi butuh duit kata dia bisa ambilkan kantong duitnya majikan kita lihat coba ini tamu ngomong sama pembantu Kau bisa ambilkan kantong duit majikanmu. Ya, aku ambilkan, kata pembantunya. diambil sama pembantunya. Diambil, terus diambil udah. Balikin katanya. Pergi nih. Majikannya datang. Pembantunya ngomong kata dia, ini budak ya. Tadi Fulan datang, sahib ente. Tahu nih pembantunya sama sahibnya. Karena biasa datang ke rumah itu dia terus dia butuh uang kau nggak ada lalu dia minta ambil ambilin kantong duitmu kata dia Terus kau ambilkan? Iya, aku ambilkan kata dia. Lalu dia ambil duit. Iya, dia ambil duit kata dia. Anti horor cina, Kata dia, engkau bebas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ternyata nih budak tahu kecintaan tuh orang sama majikannya lillah taala. Dan dia nggak mau untuk ngambil duit saudaranya. Karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala aja, Maka dia bebaskan budaknya karena itu ya. Dia bebaskan lillahi taala. Karena dia tahu subhanallah ini orang sudah karena kecintaan kepada Allah dia nggak lagi malu sama saudaranya. Karena dia datang bukan untuk manfaat. Kecuali ada orang yang datang kalau lagi butuh sama kita. Inilah karena lillahi taala. Kemudian kata malaikat ini yang jagai di jalan itu dia mengatakan fa inni rasulullah ilai aku adalah utusan Allah kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi aku diperintahkan kasih kabar gembira kepadamu kalau Allah sudah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala antum bayangin kalau antum dicintai Allah kita nih kalau dicintai sama wali kota atau bupati. Masya Allah. Antum ada urusan apa-apa? Orang itu tahu, eh fulani nih hati-hati nih, ini fulan nih temannya bupati. Jangan itu jemaah. Ana pernah ngisi kajian di pantai. Lalu ada orang dari Kapolsek. Ini kumpul-kumpul di pantai pengajian ini ada apa ini? Tanya tuh orang Kapolseknya itu. Ini sudah ada izinnya. kata dia ah, belum kata dia tapi ini ustadz yang ngisi beliau ini pernah ngisi sama Kapolri ditunjukin foto-fotonya ketum orang Kapolsek apa kata dia siap apa bisa saya bantu itu bisa bayangin dia cuma ngelihat anak sama Kapolri dia udah bagaimana kalau Allah yang cinta sama antum Rabbul Alamin Allah yang menciptakan langit tujuh lapis. Allah yang memberikan rizki kepada seluruh penduduk dunia ini. Allah yang menciptakan burung-burung yang berterbangan. Ikan-ikan di lautan. Allah cinta sama antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iza nada Jibril." Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, "Ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun cinta kepada orang ini. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit. Dia mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah sudah cinta kepada fulan. Kalian semua cinta itu orang. Semua malaikat yang di langit cinta kepada Thumma wudi'alahul qabul fil Kemudian Allah taruh orang ini jadi diterima di muka bumi. Untuk bisa bayangin tadi itu anak cuma berdua sama Kapolri. Belum tentu beliau cinta sama anak. Tapi cuma berdua. Orang melihat. Subhanallah. Bagaimana kalau Allah antum bisa bayangin? Kalau Allah yang cinta sama antum. Gara-gara kita cinta sama saudara karena Allah bukan karena maslahat, bukan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan au zaran au zara akhan lahu." Barang siapa yang membesuk orang yang sakit atau saudaranya dia, dia berziarah berkunjung ke rumah saudaranya baik dalam kondisi sehat atau sakit. Nada munadin minas sama am tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Akan dikatakan kepada orang ini, tibta, hidupmu baik. Engkau berkunjung ke rumah saudaramu karena Allah, membesuk karena Allah. Kita lihat jemaah Perkara membesuk ke rumah saudara kita yang sakit Biasanya kalau yang sakit itu kaya, yang membesuk banyak. Betul. Pernah ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini dia kaya raya. Ketika dia sakit, dia bingung. Kenapa yang ngunjungin anak kok sedikit? Padahal sohibnya dia banyak. Dikatakan kepada dia, orang-orang tuh malu mau berkunjung ke tempat inti. Karena kebanyakan orang-orang itu punya utang sama inti. Kan malu ya kalau ke inti punya utang apalagi sudah jatuh temponya. Ketemu sama saudara dari jauh, pura-pura sholat. Allah Karena takut ketemu sama saudaranya. Gara-gara utang. Apa kata tadi ini nih? Umumkan semua orang yang punya utang sama anak lunas. Kata dia tuh orang yang berkunjung ke rumahnya sampai tangga rumahnya patah. Dari banyaknya orang yang punya utang sama dia, dia orang utang dia pinjemin, dia pinjemin, dan dia tidak pernah mikir orang itu kapan balikin tidak tahu. Tapi orang kan tetap malu. Biasanya kita berkunjung ke rumah orang kaya karena ada manfaat. Kalau mis yang sakit miskin, oh afwan akhi, ana lagi ada urusan. Tapi kalau orang kaya, bismillah, hujan-hujan datang. Kenapa? Ya, biar dapat bantuan lagi dari fulan. Tapi yang berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala akan didoakan hidupmu akan baik. Kemudian langkahmu itu akan dihitung kebaikan buat engkau dan engkau akan menempati singgahan atau tempat singgah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bagaimana supaya kita mendapatkan cinta karena Allah kepada saudara kita? Atau kita tanya, kira-kira cinta kita ini karena Allah? Kita kumpul di tempat ini karena Allah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Antum perlu mengetes, menguji keimanan antum. Emas yang murni dari emas yang palsu. Kapan bisa dibuktikan? Ketika dibakar. Emas itu gelap, kita kan nggak tahu emas murni apa enggak ini campuran. Ketika dibakar akan kelihatan mana emas yang bercampur dengan tembaga dan mana yang emas murni. akan tampak kecinta kebenaran cinta kita kepada saudara kita karena Allah kalau ada ujian nantinya Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Zuhd beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah barang siapa yang mencintai karena Allah Barang siapa yang membenci karena Allah dan dia mau memberikan loyalitasnya karena Allah dan dia berlepas diri karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Kecintaan Allah itu bisa didapat dengan tadi itu, dengan cinta karena Allah. Lalu beliau mengatakan, "Wala yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadza." Kata Ibnu Abbas, orang tidak akan merasakan manisnya beriman. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, apabila dia belum mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan orang yang sholatnya banyak, tapi karena cintanya bukan karena Allah, dia akan tidak akan merasakan indahnya beriman. Lalu kata Ibnu Abbas, "Waqad sarat jami'u mu'akhatin nas ala amri dunya وَذَلِكَ لَا يُجْدِي yujdi أَهْلِهِ ahlihi sekarang ini orang bersaudara itu kebanyakan persaudaraan orang itu dalam urusan dunia dalam urusan dunia tadi anda sebutkan orang itu kenapa kumpul karena satu pekerjaan karena satu profesi, karena satu partai. Antum bisa bayangkan orang dalam partai itu, dia akan cinta sama orang sesama partai walaupun non muslim dan dia akan benci dengan saudaranya muslim karena dia di partai lain karena cintanya asasnya adalah partai organisasi seperti itu pula kadang-kala -kadang kita melihat nih orang satu organisasi sama kita sholatnya bolong-bolong tapi kita cinta sama dia karena bahkan ada satu organisasi dari organisasi lain kita lihat nih orang masya Allah sholat lima waktu di masjid Puasa sunnah Senin Kemis kita benci sama orang itu. Kenapa? Karena beda ormas. Itu yang banyak terjadi sekarang. Orang menjadikan cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam beliau pernah mengatakan ya, anak akan bacakan perkataan beliau supaya kita tahu cinta kita karena Allah apa bukan. Beliau mengatakan man ahabba insanan likaunihi yu'ti fama ahabba illa lil ata. Barang siapa yang mencintai orang karena orang itu memberi sesuatu kepada dia, maka dia mencintai karena pemberian. Waman qala innahu yuhibbu man yu'tihi lillah fahadha kadhibun wa muhalun wa zulun minal qawl. Tapi kalau ada orang yang ketika dikasih sesuatu sama tuh orang lalu mengatakan ana cinta kepada fulan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dusta. Ini mustahil kata beliau. Ini adalah kepalsuan dari pembicaraan orang-orang. Wakadalik sama orang yang mencintai orang yang membantu dia, yang menolong dia. Dia tuh cinta karena dibantu. Cintanya dia tuh karena bantuan dia. Lalu kalau dia mengatakan, wah anak ini kan cintai karena Allah lah, dia mencintai karena hawa nafsunya, karena orang ini membantu dia. Karena pada hakikatnya dia tidak mencintai orang lain kecuali yang bisa memberikan manfaat kepada dia dan menjauhkan dia dari mafarat Maka pada hakikatnya orang itu mencintai karena manfaat dan mafarat Walaysa hadha hubban lillah. Wala li mahbub ini bukan karena cinta. Ini bukan cinta karena Allah dan bukan cinta kepada orangnya karena zatnya, bukan karena kebaikan dia. Lalu dia beliau mengatakan, "Ya seperti inilah kecintaan kebanyakan kita." Dan orang-orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari kecintaan dia. Apabila dasar cintanya itu maslahat dan manfaat. Ketika orang itu memberikan manfaat, ada cinta. Padahal seorang muslim itu dia cinta sama saudaranya walaupun nggak kenal. Nggak kenal. Lihat di masjid kita datang kajian, umpamanya nih ke tempat ini ada orang yang datang kajian. Kita lihat masya Allah tuh orang dari tadi ngaji di situ. Kita nggak kenal sama tuh orang. Namanya siapa dari mana muncul di hati kita ya Allah. Anak cinta sama orang ini. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali tidak ada manfaat buat kita yang kita dapat dari dia nggak Maka pantas orang ini mengatakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kembali tadi yang kita tunda mengatakan bagaimana cara menumbuhkan cinta karena Allah. Banyakin amal sunnah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Man ada liwalian fakat faqad adantuhu bil harb barang siapa yang memusuhi kekasihku kata Allah nih ini dalam hadis qudsi maka aku mengumumkan perang sama dia Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membenci waliullah maka yang antum ingat ada istilah nggak tahu di Jawa nih ada istilah kualat Antum tahu kualat? Bahasa Minangnya apa tuh? Cilaku. Cilaku. Ah, cilaku. Nah, ada istilah cilaku tuh. Jadi kalau orang nih membenci kekasih Allah, dia akan cilaku. Ini Allah katakan, aku mengumumkan perang sama tuh orang. Allah cinta dia benci sama yang Allah cinta. Allah mengumumkan perang. Tapi siapa ini Jangan salah kita mengklaim waliullah. Karena banyak orang mengaku waliullah dia nggak sholat. Iya. Bahkan ada istilah majdub. Majdub itu orang sudah tingkatannya udah tinggi. Dulu anak ingat di kampung kita tuh ada satu orang dia nggak sholat tapi mengaku waliullah ketika ditanya sama teman-teman apa kata dia makomnya inti beda sama anak makomnya beda dia sudah tingkatan waliun la ya'riful wali illa wali tidak mengenal wali kecuali wali juga jadi orang yang nggak sholat ketika ngelihat orang nggak sholat dia ngomong iya dia juga waliullah kenapa karena anak juga waliullah dia <laughs> ya, kenal waliullah karena dia waliullah kita lihat ini bagaimana Allah menyebutkan siapa kekasih Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai. Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih dari yang wajib-wajib. Jadi kalau mau jadi wali Allah, mau jadi kekasih Allah, langkah pertama yang wajib setelah yang wajib, ketika semua melaksanakan wajib sama nih tingkatannya. Lalu Allah mengatakan, "Wa yazalu awwala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan hambaku ini terus dia menaikkan makomnya, kalau bahasanya makom tuh Terus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Sampai aku cinta kepada dia. Orang sekarang kalau dikatakan sunnah, Pak hukumnya apa? Sunnah. Oh kan cuma sunnah. Dia tinggalin. Jadi yang sunnah ditinggalin, kalau dikatakan makruh, apa hukumnya? Ya kan cuma makruh. Yang makruh dikerjakan, yang sunnah ditinggali lalu mengaku ana waliullah gimana Hamba yang sampai tingkatan waliullah itu mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah. Orang mau ngomong apa dia nggak urusan. Orang pada sholat wajib dia tambahin dengan sunnah. Puasa wajib dia tambahin yang sunnah. Semua amalan-amalan ajaran Rasul sunnah dia aman. Apa kata Allah? Hatta uhibbahu sampai aku cinta kepada Allah. Para jamaah walillah masal a'la. Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah serta tinggi. Dalam kehidupan dunia ini, kalau ada orang kerja di perusahaan, orang ini masuk sama dengan yang lainnya jam 7. Jam 7 masuk, jam 3 pulang. Tapi ada satu orang yang setengah jus setengah tujuh sudah di kantor. Setengah empat masih di kantor ngerjakan pekerjaan dia. Kira-kira bagaimana bosnya sama dia? Sayang sama disayang sama bosnya. Kenapa nih orang datang sebelum orang datang? Pulang sebelum sesudah orang pulang dia masih ngerjakan akan dicintai.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 Hamba itu tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhai Allah. Aku akan menjadi pandangan dia. Hamba tidak akan memandang kecuali yang diridhai Allah. Aku akan menjadi tangan dan kaki dia. Artinya orang itu tidak akan melangkahkan kakinya kecuali di tempat-tempat yang diridhai Allah dan dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta, pasti aku kasih. Dan kalau dia meminta perlindungan, azan maghrib jam berapa? Berapa? 19.21 Oh 18.21 ah, Satu jam lagi insya Allah jemaah Kita kajian sampai jam berapa? Sampai isya insya Allah Bismillah Anak ah, kalau gitu izin minum lagi. Alhamdulillah. Jadi antum kau lihat orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ada di sahabat-sahabat Nabi di kalangan tabi'in. Yang kalau dia minta sama Allah Muhammad bin Wasim salah seorang tabi'in kalau oh, nggak salah ketika dalam peperangan Kutai bin Muslim di daerah berangkat daerah Kabul, ke daerah ketika terjadi peperangan, komandan perangnya ngomong, carikan Muhammad bin Wasim. Di mana dia? Tolong kau cari. Dicari, lalu anak buahnya laporan. Muhammad bin Wasim ada di situ. tadi Ngapain dia? Dia selesai sholat, dia pegang tombaknya lalu dia menunjuk ke atas langit sambil menggerakkan lisannya kata Kutai bin Muslim demi Allah jari telunjuknya Muhammad bin Wasik lebih aku cintai daripada seribu pemuda yang kuat dan gagah perkasa dengan seribu pedang yang karena dia termasuk yang kalau berdoa dikabulkan doanya sama Allah Haula aulia Allah. Mereka adalah wali-wali Allah yang kalau berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tumbuhkan cinta di antara kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyakin amal sunnah. Yang kedua, tebarkan salam. itu termasuk menumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu Wataala, bukan karena manfaat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan لا تدخل الجنة حتى tu'minu ولا la حتى hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum hadis riwayat muslim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman syarat masuk surga iman Itu syarat utama. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Cinta itu jamaah ternyata memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan menjadi penentu kita masuk surga atau tidak. Kalian tidak akan masuk, tidak akan sampai beriman atau sampai ketingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian? Aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Apa? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan. Maka anak ngelihat kita yang udah kenal sunnah nih berusaha untuk mengamalkan sunnah ini. Di antara tanda-tanda kiamat itu orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Kalau kenal, assalamualaikum. Kalau nggak kenal nggak ada salam. Kalau nggak kenal apa? Numpang lewat. Numpang lewat, Pak. Ganti sekarang permisi numpang lewat. Bahasa Minangnya apa kalau permisi? Numpang lalu c. Itu. Ganti hari ini nggak ada. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Tapi hati-hati. Kalau memang masyarakatnya Muslim ya kita ucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau kita tahu ada warga non muslim ya kita permisi aja sama mereka. Dan antum tunjukkan jamaah. Hada huwal Islam. Ini Islam. Islam itu menebarkan kedamaian dan terbukti antum buktikan nanti. Setelah sebulan antum jalan di kampung itu assalamualaikum. Orang-orang itu akan cinta. Antum pun akan cinta, akan tumbuh cinta di hati. Makanya orang kalau benci sama saudaranya, dia tidak akan mengucapkan salam. Bahkan dia akan berwajah cemberut. Tidak akan mengucapkan salam. Mulai sekarang nih, sebarkan salam. Dan antum kalau ke kampung ya, naik mobil, masuk gang, pakai mobil kadang kala aja hawanya panas, antum turunin tuh kacanya, jendelanya. Antum ucapkan salam itu saudara-saudara kita sama muslim. Karena Rasul Sallallahu Alaihi mengatakan siapa yang mengucapkan salam kalau satu naik kendaraan satunya duduk? Ar-Rakib yang naik kendaraan kepada yang berjalan, apalagi ke orang-orang yang duduk. Ucapkan salam, turunin kacanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecuali antum takut fitnah. Padahal ada orang yang mengucapkan salam kalau kalau cewek, masya Allah, anda mau ngamalkan sunnah, Bismillah. Ya, ya, Assalamualaikum ukti. Pakai ukti segala dia eh, Nggak boleh kalau antum sudah tujuannya bukan lillahi ta'ala. Kalau perempuan-perempuan tua antum lihat Assalamualaikum nggak apa-apa. Tapi kalau sudah muda-muda antum takut tergoda, antum jalan aja. Apalagi anak masih ingatnya, subhanallah. Ketika di Jakarta, kita kan baru biasa, baru dapat kajian. Dulu kita hadir kajiannya Ustadz Yazid, Ustadz Hakim tuh. Semangat kita. Setiap pulang dari Libya ke kos-kosan itu, Assalamualaikum, salam. Enggak. Enggak ngurus kita udah sapa di jalan itu. Sampai gadis-gadis, cewek-cewek pakai celana pendek, kita Assalamualaikum. Akhirnya suatu hari anak kok nggak enak Aduh ini cewek-cewek pada nggak bener semua pinggir jalan. Kan gangnya kecil-kecil di Jakarta. Akhirnya anak nggak salam. Karena perasaan nggak enak. Apa kata cewek-cewek itu? Lo, kok nggak salam hari ini? Hati syaitan. Jadi godain. Tapi memang kita ucapkan salam sebenarnya. Selama kita udah antum yang penting tundukkan pandangan, assalamualaikum. Antum perbaiki ini. Mudah-mudahan dia dapat hidayah nantinya lewat salam antum. Kita harus kemesawan kepada masyarakat kita. Banyak masyarakat yang nggak suka sama orang-orang jenggoten ya antum. Karena kalau jalan cemberut seakan-akan surga milik dia. yang lihat ini di neraka nih guys. Aduh, tahu dari mana pulang? Ah, di neraka gitu kan kadang-kadang tuh anak-anak muda di pinggir jalan memang nongkrong dia di pinggir jalan sambil ngerokok ya Ustaz karena takut mereka tuh orang-orang fasik. mereka belum ngerti antum dulu kayak gitu juga. Alhamdulillah dapat hidayah sekarang antum. Ucapkan salam, assalamualaikum, tebarkan salam jemaah agar cinta tumbuh di masyarakat Sehingga orang jadi cinta sama sunnah. Yang lihat subhanallah, ini fulan sejak ngaji di masjid apa namanya? Ihsan Masya Allah ke kampung dia Assalamualaikum sama orang tua lebih ber, lebih berbakti Insya Allah tuh kita akan menumbuhkan cinta di hati kita kemudian yang selanjutnya yang keberapa yang ketiga saling berbagi hadiah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahadu tahabu Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi berbagi hadiah itu ada macam-macam tingkatnya. Biasanya kalau orang miskin ngasih hadiah orang kaya, dia ingin dibalas. Kayak gitu tuh. Dan itu harus sadar. Maka ya Rasulullah SAW mengatakan, Man sona ma'rufan fakafi'u. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, kalian balas. Di kampung tuh masih ada, mudah-mudahan di sini masih ada. Biasanya kalau tetangga kirim-kirim sesuatu ya, pakai rantang biasanya gitu kan. Baliknya nggak boleh kosong kan tuh. Antum kasih telur, kasih apa, kasih gitu. Itu saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Asalkan hadiahnya bukan karena maksud tertentu, ya udah karena kita sesama muslim kita saling berbagi hadiah sama mereka ada yang hadiah dari atas ke bawah. Orang kaya ngasih hadiah ke bawah. Itu gak minta balasan dia. Dia karena memang ingin memberikan hadiah. Ada hadiah di antara sohib. Satu, ya satu apa ya? Satu level. Maka dia kalau saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan cinta yang lebih dahsyat. Khususnya kalau antum dari safar. Antum kalau pulang dari perjalanan itu biasanya tetangga-tetangga mengharap sesuatu. atau pulang dari umroh, ya. beli belikan hadiah. Walaupun hadiah itu murah, bukan harganya yang dilihat. Tapi keingatan atau ingatnya antum sama dia. Antum yang Insya Allah Fulan masih ingat sama anak. Dia beliin hadiah sama anak. Bagi hadiah. Insya Allah akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Dan Anas bin Malik nih pembantu Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik pernah mengatakan kepada Thabit, muridnya Anas bin Malik. Dia mengatakan, Ya Baniya, tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Wahai ananda, kalian saling berbagilah di antara kalian. Sesungguhnya itu lebih memperekatkan kecintaan di antara kalian. Maka untuk mulai sekarang berusaha pulang dari mana, untuk beli sesuatu beli kasih anaknya tetangga kita kasih walaupun permen di Arab itu di Medina Anda masih melihat ada orang-orang tua kalau ke masjid itu bawa permen dia bawa permen lalu dia panggil anak-anak kecil sini sini sini dia kasih itu anak-anak menumbuhkan kecintaan di antara mereka dan kita pun berusaha untuk dengan tetangga-tetangga kita sama muslim untuk mulai memperbaiki yang rusak. Dulu tetangga sama tetangga muslim itu baik banget. Sekarang udah nggak urusan. Jadi udah ada jarak antara kita. Kita hidupkan kembali. Dan anak ingat di Jember di STDI ada seorang dokter subhanallah. Kalau dia sholat Jumat, dia itu bawa makanan bawa kue-kue ya. Habis sholat Jumat, namanya anak-anak kecil semuanya berdiri. Nungguin siapa? Nungguin dia. Itu menumbuhkan cinta. Mungkin sekarang kecintaan mereka karena pemberian. Tapi itu lama-lama nanti akan tumbuh kecintaan mudah-mudahan akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan. Karena ada orang di masyarakat kita yang cinta sama orang yang suka memberi walaupun orang fasik. Di kampung tuh ada orang nggak sholat, tapi ini Ustadz biar nggak sholat suka membantu tetangganya. Dia cinta. Memang masalahnya di kita. Ini Ustadz yang jenggot jenggot nih. Sholatnya memang masya Allah lima waktu ke masjid Ustadz. Tapi tetangganya sakit nggak nengokin Ustadz. Di kita ternyata masalahnya. Kita mengamalkan sunnah, tapi kita tidak memberikan contoh sesuai dengan sunnah. Sehingga mereka cinta kepada orang fasik karena suka memberi dan benci dengan kita karena kita tidak suka memberi. Al Imam Syafi'i pernah beliau memberikan nasihat. Dia mengatakan wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakhai fa kullu aibin Yughatihi kama qila sakhau. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya salah, punya dosa yang banyak sekali, maka ingat dosamu itu harus ditutupin. Nutupinnya gimana? Kata Imam Tasat terbisakhau. Engkau tutupin dosamu dengan banyak bersedekah. Tuh. Karena sedekah itu termasuk menghapuskan dosa. As-sadaqatu tudfi'u ghadab. Sedekah itu mem mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Kasat Semua dosa, semua kesalahan itu tertutupi dengan orang yang suka sedekah, suka membantu orang lain, orang dermawan. Maka itu nasihat Imam Syafi'i dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka berbagi. Walaupun nggak punya, ingat berbagi itu nggak harus kaya, jemaah. Kalau antum sekarang ini nggak berbagi, kaya jangan berharap berbagi. Jangan berharap. Karena orang miskin itu lebih mudah berbagi. Antum punya uang 10 ribu, mau sedekah 5 ribu, bisa nggak? Bisa, Alhamdulillah. Separuh harta antum. Atau punya uang 2 ribu, sedekah 1000. Antum berani. Tapi ketika antum punya uang 1 juta, berani sedekah 500 ribu antum. Mulai mikir, Anak dulu berani 10 ribu, 5 ribu, ya 500 ribu sedekah. Ketika itu punya uang 100 juta, berani antum sedekah 50 juta. Mikir, sholat istiqoroh. Kenapa seperti itu terjadi karena kecintaan dia dengan hartanya? Maka mulai sekarang kita berbagi. Mulai sekarang jamaah. Anak rasakan sendiri bagaimana ketika duit kita mulai banyak, mulai itu Subhanallah. Tapi mulai sekarang. Sebelum kita kaya kita berbagi insya Allah ketika kaya kita akan mudah berbagi. Yang ke keempat memberitahu orang yang kita cintai karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum fal yulimhu iya." Apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya. Dia kasih tahu saudaranya. Dia berangkat seperti tadi Abu Idris Al-Khawlani ketika mengatakan kepada Mu'ad, "Wallahi inni uhibbuka fil." Kasih tahu. Sehingga kecintaan itu akan semakin semakin rekat. Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal. ini Mu'ad bin Jabal keutamaannya. Kata Mu'ad bin Jabal, Mu'ad itu yang menghafalkan hadis Hakullah ala ibad hakul ibad ala Allah. hanya Allah atas hamba, haknya hamba atas Allah. Suatu hari kata Mu'ad bin Jabal, Akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangannya Mu'ad. Dia menggandeng Mu'ad bin Jabal. Faqal. Lalu Nabi berkata kepada Mu'ad. Inni la uhibbuka ya Mu'ad. Sesungguhnya aku mencintai engkau wahai Mu'ad. itu, kata Mu'ad wa ana uhibbuka ya Rasulullah dan aku pun cinta kepada mu wahai Rasul s.a.w. Nabi s.a.w. mengutarakan cintanya dan Mu'ad membalas cinta Rasul SAW dengan cinta. Lalu apa kata Rasul SAW? Fala tada an taqula fi kulli salatin Rabbi a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad jangan kau tinggalkan doa setiap solat dan riwayat lain di ujung solat untuk berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Maka itu yang akan menumbuhkan cinta kita. Utarakan cinta. Dan yang terakhir, yang terakhir buat kajian kita. Sebenarnya masih banyak sebab-sebab kita menumbuhkan cinta karena Allah. Yang terakhir adalah zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak menginginkan apa yang di tangan orang. orang itu punya ini punya itu kita kepingin sama mobilnya kita kepingin sama HP-nya kita kepingin sama ini sama ini. kita jaga tuh An ibn Sa'ad As-Sa'idi qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul seorang datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Orang ini berkata kepada Rasulullah SAW, Dullani ala amalin idha ana amiltuhu. amiltuhu ahabbanillah wa ahabbaninnas. Wahai Rasulullah SAW tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku amalkan Allah akan cinta kepadaku dan orang akan cinta kepadaku. Faqala Rasulullah SAW Maka Rasul SAW bersabda Izhad fi dunya yuhibbukallah Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas Hadis Rahab Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani Kata Rasulullah SAW, kau kalau ingin dicintai Allah, maka engkau zuhudlah dalam urusan dunia. Zuhud itu bukan berarti miskin ya, ma. ingat. Zuhud itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya untuk akhirat kita atau yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Itu zuhud. Kalau kaya bermanfaat buat akhirat kita, kita kaya dan zuhud. Orang punya uang 10 miliar bisa zuhud. Karena ternyata uang itu dia gunakan untuk membangun masjid. Tapi ada orang nggak punya duit tapi dia cinta sama dunia. Cuma belum dapat doang nih. Dia itu gak zuhud. Memang pakaiannya apa? compang camping atau gimana bukan karena zuhud karena dia nggak punya tapi kalau punya mungkin dia jadi tamak terhadap dunia maka zuhud ingat artinya tarku malayan fa'fil akhir meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita apa saja kalau kau ingin dicintai Allah tinggalkan itu kalau kau ingin dicintai manusia maka engkau zuhud menjaga diri dari apa yang di tangan manusia jangan suka minta-minta sama orang Jangan suka memisah orang. Kadangkala kita dalam kehidupan pertemanan, kita punya sohib yang baik, yang suka membantu kita. Karena dia suka membantu kita, akhirnya kita memanfaatkan tuh orang. Nanti cinta itu hilang. Ada sebuah peribahasa Arab yang mengatakan, "Idza kana sahibuka asalan" fala talhathu kulla kalau sohib ente itu madu jangan ente jilatin sampai habis artinya apa jangan sampai ente manfaatin akhirnya manisnya hilang ketika dia merasa dimanfaatkan hilang manisnya dia nggak suka semangat karena antum datang hanya untuk memanfaatkan dia tapi kita Tumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengharapkan kepada manusia. Kalau mau mengharap sama siapa? Allah Jalla Jalla. La tas'alanna bunayya Adam syai'an. Kalau kamu minta jangan minta sama manusia. Minta sama yang pintunya tidak pernah tertutup. Manusia itu kalau dimintain terus dia marah. Allah murka dan marah kalau engkau tidak minta sama Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Ada satu yang penutup. Berdoa. Memohon ditumbuhkan di hati ini cinta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dalam mimpi beliau mau asal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Allah mengatakan sal Mintalah engkau Muhammad. Lalu Nabi meminta kepada Allah. Ini doanya Nabi. Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika Lihat nih doa Nabi, isinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan agar aku bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan aku memohon kepadamu cinta terhadap orang-orang miskin cinta jawab kita biasanya sama orang miskin malah meremehkan mereka Nabi minta supaya dikasih rezeki cinta kepada orang-orang miskin Lalu aku memohon agar engkau mengampuni aku dan menyayangiku Apabila engkau menghendaki fitnah untuk suatu kaum Maka aku memohon agar engkau mematikan aku tanpa terkena fitnah Lalu Nabi mengatakan As'aluka hubba Ya Allah aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu Wa hubba man yuhibbuk Dan aku memohon kepadamu agar aku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu Ini yang namanya al-hubbu fillah Minta agar kita bisa cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan agar aku cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qaumin" Masya Kita banyak hafalnya cuma doa tiga tuh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Alhamdulillah. Ternyata doanya panjang. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Mudah-mudahan kita bisa menghafal itu bisa dicari dan nanti minta sama ustadz-ustadz ya supaya dicatetin kemudian kita berusaha untuk menghafalkan doa ini hadza wallahu alam bisawab apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu Tapi ini ada pertanyaan Anda mau tanya, siapa yang ngumpulin pertanyaan ini? Mana pertanyaan? Udah diseleksi belum? <laughs> Nah, Jadi pertanyaannya itu biasanya diseleksi yang sesuai dengan tema dulu, kemudian yang di bawahnya, di bawahnya. Jadi ustadznya nggak nyari nyari ini. Kalau nyari yang sesuai, tapi anda baca dari depan so, daripada nyari nyari jangan. Pertanyaannya menjamak sholat nih pertanyaan di atas nih. Kita menjamak sholat zuhur dengan asar Dikerjakan waktu asar, jamak takhir. Pertanyaannya sholat yang mana kita kerjakan lebih dahulu? Terima kasih dari Payakumbuh. masya Allah. Boleh menjamak sholat Bukit Tinggi Payakumbuh? 30 kilo. 30 kilo. Ini masuk satu kota mungkin. Masuk safar enggak? Enggak masuk safar? Kalau enggak masuk safar enggak boleh. Tapi pertanyaannya, ini jamak ini banyak di masyarakat kita yang menggampangkan jamak takhir khusus Ketika jamak duhur sama asar, ingat sholat itu tetap tertib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawkuta Sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Zuhur itu sebelum asar. Maghrib itu sebelum isya. Nggak boleh kita sholat. Anak katakan nggak boleh. Karena setelah anak kaji benar-benar, sebagian ulama itu berfatwa batal orang yang sholat jamak takhir maghrib sama isya takhir lalu dia sholat isya baru sholat maghrib itu jumhur ulama membatalkan karena sholat ini tertib Oke, okay, jamaknya takhir artinya takhir itu diakhirkan waktunya. Tapi tetap isya itu nggak mungkin sebelum maghrib. Nggak mungkin untuk sholat isya terus sholat maghrib. Waktunya udah Allah atur. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan ya, tapi pendapat itu pendapat yang lemah. Karena sebagian ulama mengatakan tidak pernah Rasul SAW jamak itu kecuali tertib. Jamak takdim pun seperti kalau takdim jelas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamak takdim ketika di Arafah beliau menjamak antara duhur sama asar jelas yang dimulai sholat duhur pada asar ketika beliau dari Arafah menuju Mina Afan menuju Muzdalifah Rasulullah SAW sholatnya jamak takhir beliau sholatnya maghrib baru isya jadi takhir itu artinya mengakhirkan waktunya, tapi sholatnya tetap tertib jamaah. Coba nanti kalau ada bertanya sama Ustadz dan Ustadz itu mengatakan boleh umpamanya, minta tolong sama Ustadz itu Ustadz, tolong Ustadz dikaji lagi Ustadz. Siapa di antara ulama-ulama yang menjelaskan kebolehan itu? Dan bagaimana sebenarnya sunnahnya? Karena terus terang banyak di buku bimbingan sholat itu dijelaskan itu sehingga masyarakat kita nggak salah karena itu yang dibaca sama mereka. Hada wallahu itu yang anda ketahui ya. Tapi nanti perlu ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain. Ustadz mana yang lebih utama? Ketika seorang puasa Daud kemudian ada saudaranya yang mengajak makan. Puasa dibatalkan dan ikut makan atau kita lanjutkan puasanya Ustaz. Syukuran Ustaz. Baik, karena puasa yang terbaik adalah puasa Daud ya sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ini nulis Rasulullah nggak ada sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa berat antum nulis sallallahu alaihi wasallam? Antum akan siap mengucapkan satu juta kali bersalawat buat Rasul sallallahu karena cinta. Tapi kalau bicara antum umpamanya diajak makan, ajakan makan itu ada macam-macam. Ada yang undangan, kita diundang umai pernikahan atau apa ya antum bebas Rasulullah SAW memberikan kebebasan kau kalau mau puasa nggak apa-apa tapi kau doakan orang yang undang makan itu kalau enggak kau boleh makan kau gantikan besok jadi ada dua pilihan tapi kalau antum umpamanya tuan rumah ada tamu apa bedanya tamu sama pengunjung? Tamu itu bahasa Arabnya itu dhaif antum sering membaca memuliakan tamu itu tiga hari seperti itu tamu yang dimaksud itu adalah tamu yang musafir dari luar sehingga haknya tiga hari tapi kalau dalam kota antum jangan datang ke rumah sahib antum assalamualaikum waalaikumsalam Ana jadi tamu di rumah ente, Ana mau nginep tiga hari. Ente tetangga sini datang ke rumah. Itu namanya ziarah. Jadi memuliakan tamu tiga hari itu lebih kepada tamu yang luar kota. Tapi kalau yang datang dari sohib kita itu namanya zair, lebih kepada pengunjung dan bukan tamu. Walaupun istilah tamu dengan zair sudah nyampur aduk, sehingga orang biasa menggunakan tamu untuk pengunjung, pengunjung untuk tamu itu biasa. Jadi kalau antum kedatangan tamu, ya kadang kala tamu disuguhkan makanan terus antum nggak makan, nggak enak adat ini ada adat yang berbeda-beda ya kembali kepada tradisi di Arab sana di masa Rasul SAW itu tuan rumah kalau makan mesti mendampingi tamu jadi dia makan bersama tamu di beberapa tempat kalau makan itu ditinggal sama tuan rumah karena ada orang-orang kalau ada tuan rumahnya makannya sedikit. Ini mau nggak pergi-pergi tuan rumahnya. Kadangkala ya. -kadang tuan rumahnya pergi kuenya dimasukkan ke kantong. Hati-hati juga nggak izin ke tuan rumahnya. Maka itu kembali kepada tradisi. Tapi kalau antum mau menghormati dia, antum berbuka itu itu baik. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kami sebagai anak yang bapak kami di usia sudah 80 tahun masih kedukun yang sudah berlangsung 10 tahun ini. Nasihat sudah tapi tetap saja bapak kami kedukun. Subhanallah. Para jemaah banyak orang tua kita yang gak ngerti, gak punya ilmu dahulunya. Maka sekarang bagaimana ngasih tahu orang tua? Coba cari tahu sebab orang tua ke dukun. Apa sebabnya? Mesti dia mengharap sesuatu. Ada yang dia minta sama dukun ini. Di sini seorang anak mengarahkan sang orang tua agar menjadikan permohonannya itu bukan ke dukun tapi ke Allah. Kalau nggak salah sahabat Nabi abahnya Imran bin Husain. Husain nih ditanya sama Rasulullah SAW. Ente Tuhannya berapa? Kata dia tujuh Tuhannya. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Kata dia ada tujuh, enam di bumi, satu di langit. Nih, ini mulai Nabi SAW ingin mendak berdakwah kepada dia. Lalu Nabi bertanya kepada dia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente lagi susah, kalau ente lagi ada hajat dari keperluan, Inti mintanya sama siapa? Ya sama yang di langit lah. Dia ngomong itu. Kalau gitu kau tinggalkan semua sesembahan di bumi, kau tauhidkan Allah Subhanahu Mintalah hanya kepada Allah. Kita ajarkan kepada dia untuk memohon kepada Allah Subhanahu Tumbuhkan keimanan. Jadi yang ditumbuhkan ke hati orang tua kita ini bukan larangan berangkat ke dukun. Kita nggak tahu nggak boleh ke dukun. Iya memang nggak boleh. Tapi bagaimana sekarang dia itu meninggalkan dukun? Umpamanya gini nih, ada orang minum. Kita kasih tahu dia, eh bulan, haram itu minuman keras itu. Dia tetap aja minum. Dia udah tahu, dia dengar hukum udah tahu hukumnya haram. Tapi dia masih ngelakoni hal itu. Sekarang bagaimana kita berdakwah membuat dia meninggalkan minuman keras itu. Kita tumbuhkan keimanan di hatinya tentang la ilaha illallah. Kemudian kita tumbuhkan di dalam jiwanya tentang bahaya-bahaya khomor, tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan akhirnya dia mendapatkan hidayah. Nah, mau maghrib. Sudah mau maghrib. Baik. Persiapannya. Insya Allah besok masih ada kajian lagi.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 Sebutkan lima cara menumbuhkan cinta kepada Allah SWT. Masya Allah. Ini angkat tangan pertama nih. Fabel. Uh, eh, yang pertama menebarkan salam. Yang pertama menebarkan salam. Memperbanyak puasa, memperbanyak uh, sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah. Baik. Yang kedua menebarkan salam. Yang ketiga berbagi hadiah. Berbagi hadiah. Jihud zuhud terhadap yang di tangan manusia berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah masya Allah dan satu lagi sebenarnya masya Allah ditambahin sama panitia doa masya Allah wow baik hadiah selanjutnya sebutkan keutamaan berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kita kalau ziarah ini apa harus apa, tumbuh karena Allah Ta'ala diniatkan karena cinta karena Allah Taala. Baik, dapat apa gitu? Pahala. Apa pahalanya itu? Ini kita bicarakan. Allah cinta juga. Allah akan cinta kasih Quran aja untuk jadi satu. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama anak-anak Nabi tertib. Hey. Antum udah dapat hadiah belum?